Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita berada di detik-detik terakhir daripada kitab ini. Detiknya berapa Allah alam, yang ini detik-detik terakhir. Nah, barakallahu fikum. Kita memasuki halaman 88 cetakan yang punya kami, cetakan Saudi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat adabul alim wal muta'allim. Masyaallah, ditantumkan di akhir bab yang sangat bagus. Adab-adabnya seorang pengajar dan orang yang belajar. Dua-duanya dapat adab di situ. Yang mengajarkan ilmu juga ada adabnya, yang yang belajar pun juga ada adabnya. Kita lihat Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah faidatul ilmi wa samaratihi. Faedahnya ilmu dan buah atau hasil ilmu tersebut. Al-amalu bima alima. Nah, mengamalkan dengan apa yang dia ketahui. Faman lam ya'mal bima alima kana ilmuhu wabalan alaihi. Maka barang siapa yang dia tidak beramal dengan apa yang dia ilmui, maka ilmunya itu menjadi bencana untuknya. Paham ya? Hati-hati, ilmu yang dimiliki diamalkan barakallahu fikum. Sudah tahu hukumnya, dikerjakan semampunya. Seperti itu, jangan malah apa? menjadi bungen tua. Antum tahu bungen tua? Melebu kuping tengen metu kuping kiwa. Terjemahan Indonesianya keluar yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Paham ya? Jadi yang didengar ilmu tersebut diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Karena sekarang di akhir zaman ini banyak yang namanya bungen tua. Paham ya? Harus berhati-hati barakallahu fikum, harus ber, berhati-hati. Jadi kita menjadi orang yang semaksimal mungkin kita nggak maksum, semuanya kita nggak maksum, nggak selama dari kesalahan dan tidak selama dari kekurangan. Cuman yang kurang ini kita sempurnakan, yang lubang kita tambal gitu loh, yang bengkok kita luruskan. Itu yang tepat seperti itu kan? Nah kita nggak maksum. Hatta ustadznya pun kalau keliru diingatkan. Jangan wah itu ustadz anak sungkan. Sungkan yang mana dulu? Sungguh mengharapkan naam, mengharapkan nasihat. Paham ya? Itu sungkan yang benar. Jangan sampai sungkan makna negatif jangan. Sungkan yang positif itu yang sungguh mengharapkan sungguh mengharapkan nasihat, mengharapkan arahan, paham ya? Jangan karena merasa sudah di ustaz kemudian diingatkan oleh santrinya. Barra, barra. Paham ya? Barra itu nih, pergi sana gitu. Allahumma san. Jangan. Kalau memang yang disampaikan santri itu benar, jazakumullah khairan. Ya enggak? Naam, seperti itu. Dan enggak perlu antum takut-takut merinding kalau ditanya. Santai saja. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum itu sudah biasa, wajar. Kita lihat berikutnya. Na'am wa hujjatun alaihi yawmal qiyamah dan hujjatan alaihi yawmal qiyamah. Perhatikan baik-baik ini. Faman lam ya'mal bima 'alima kana 'ilmuhu wabalan alaihi wa hujjatan alaihi yawmal qiyamah. Allahumma musta'an. Maka barang siapa yang dia tidak beramal dengan apa yang dia ilmui, maka ilmunya itu sebagai bencana untuknya dan akan menghujai dirinya kelak di hari kiamat. Karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik." Dan Al-Qur'an itu nah barakallahu fikum adalah hujjah untukmu atau menghujai dirimu. Jadi Al-Qur'an yang kita hafal ini terkadang kata pakai itu dalil hujah bukan? Hujah argumen, tapi terkadang mengenai kita kalau kita tidak mengamalkannya. Nah barakallahu fikum mengenai kita kalau tidak mengamalkannya. Nah, Mahum soalnya ya? Ewa. Jadi jangan sampai kita Nah, barakallahu fikum, berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Karena orang yang berilmu tanpa amalan seperti siapa? <laughs> Itu benar permisalannya maksudnya anak ah, yang anak maksud itu orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau beramal seperti orang-orang Yahud. Paham ya? Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang Nasara. Orang Yahud dimurkai kenapa? Karena tidak apa? Tidak mengamalkan Nah, barakallahu fikum ilmunya. Orang-orang Nasara sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Allahul musta'an. Naam. Hindari barakallahu fikum karena al-ilmu bila amal Naam. Eh, ka syajaratin bila Naam ka syajaratin bila samar atau ka syajaratin la samrata laha. Artinya sama. Naam, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Kan tidak ada manfaatnya. Ada tapi sedikit itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Walikul walikullin minal 'alim wal muta'allim adabun yanbaghi mura'atiha. Itu ya. Ayo na'am. Dan masing-masing setiap guru maupun pelajar, setiap enam pengajar maupun santrinya itu ada adab ada adab-adab yang masing-masing orang selayaknya untuk menjaganya. Paham itu ya? yang masing-masing orang selayaknya itu menjaganya. Guru juga menjaga adab-adabnya, santri atau murid juga menjaga adab-adabnya. Minha diantaranya antaranya mahwa mustarakun bainahuma. Diantaranya adalah apa? Adab-adab yang harus berserikat dua-duanya. Maksudnya apa? Harus dimiliki dua-duanya. Pengajar dan juga pelajar. Apa diantaranya yang mustarak nanti akan kita sebutkan nanti. Wa minha ma muhtasun mukhtassun ada juga adab yang khusus untuk salah satu di antara keduanya, untuk muridnya atau untuk gurunya. Paham ya? Kita lihat yang adab tapi berserikat, dua-duanya harus beradab dengan adab tersebut. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Faminal adabi al-mustarakah. Na'am barakallahu fikum dan termasuk adab-adab yang na'am berserikat, dua-duanya harus memiliki adab tersebut. Pertama, ikhlasun niyyah lillah. Na'am barakallahu fikum mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Awal. Mengikhlaskan niat karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bi an yanwi bi an yanwiya bi ta'allumihi wa ta'limihi at-taqarrub ila Allah. Perhatian baik-baik ini. Yaitu sama-sama harus ikhlas. Murid juga ikhlas, guru juga ikhlas. Apa maksudnya? Bi an yanwiya bi ta'allumihi wa ta'limihi yaitu dengan meniatkan dengan belajarnya dia dan mengajarnya dia at-taqarrub Allah mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata mengharapkan apa tadi amplop atau fulus. Nah, barakallahu fikum. Itu perhatikan baik-baik. Nah, tapi kalau dikasih boleh nggak diterima? Nggak ada larangan. Antum ngajar misalkan, eh, atau antum belajar ada orang kasih amplop tanpa syarat misalkan, diterima boleh nggak? Nggak ada larangan. Yang dilarang itu berangan-angan untuk diberi. Paham ya? Atau meminta. Mau nah, masalahnya? Jadi suatu ketika antum jadi ustaz atau jadi pengajar, kok ada orang ngasih, apa ustaz ini ada sedikit rezeki ya Tanya." Kami tidak menerima amplop." Atau boleh terima? Boleh diterima. Terkadang kalau kita tolak, dia sakit hati. Karena niatnya dia sodako kok ditolak gitu loh. Ya? Kadang orang itu kan niatkan di amplop beberapa uang gitu, nggak tahu berapa isinya, dia ingin sodako kok malah ditolak, sakit hati dia. Paham ya? Nah, terus bagaimana solusi terbaik? Diterima gak masalah. Nggak ada larangan. Antum kan nggak minta, nggak berharap juga. Ada orang ngasih. Assalamualaikum, Ustaznya ada sedikit rezeki. Jazakumullah khairan. Paham ya? Nah, nggak masalah, nggak ada larangan. Ada larangan enggak? Enggak ada larangan. Cuman kalau antum tolak terkadang orang yang seperti ini, dia ingin berbuat baik antum tolak itu dia sakit hati. Wah, enggak enak nih mau sedekah kok. Nah, seperti itu. Terima saja enggak masalah, enggak ada larangan. Nah, barakallahu fiikum. Yang ada yang yang dilarang tadi apa, Husain? Mengharapkan amplop. Itu yang dilarang. Antum kan mengharapkan ada orang ngasih, terima alhamdulillah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, bihifdzi syari'atihi dan tujuannya adalah apa? Meniatkan dengan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu untuk menjaga syariatnya, wa nasriha dan menyebarkannya, wa raf'il jahli anhu wa 'anil ummah dan tujuannya adalah mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari umat. Sebagaimana yang sudah kita lewati, salah seorang yang bertanya kepada siapa? Al-Imam atau yang bertanya kepada Al-Imam Abu Abdullah Amma Ahmad bin Muhammad bin Ambal as saibani Al-Baghdadi yang kemarin itu kan nah barakallahu fiqom, beliau mengatakan al-ilmu la ya'dilhu syai' ilmu itu tidak ada satupun yang menandinginya liman sahat niyatuh bagi orang yang niatnya benar lurus niatnya akhirnya ada tanya Abu Abdullah wahai Abu Abdullah Imam Ahmad nam kaifa tasihhu niyah bagaimana niat itu dianggap benar yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Paham ya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Paham ya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Diri dulu, diri kita dulu baru keluarga. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu dalil bahasanya pertama kali kita hilangkan kebodohan dulu dari diri kita baru orang lain. Paham ya insyaallah ya? Naam. Nah lihat berikutnya dikit lagi barakallahu fikum. Faman nawa bi ta'allumihi al-'ilma syar'i syai'an minad dunya maka barang siapa yang meniatkan dengan mempelajari ilmu itu, yang mempelajari barang siapa yang meniatkan di dalam pelajari ilmu syar'i adalah sesuatu dari dunia, hati-hati nih mau jabatan, gelar, titel atau yang semisalnya, faqad arrada nafsahu lil 'uqubah. Sungguh dia telah menyodorkan, menyerahkan dirinya kepada hukuman. Berbahaya barakallahu fikum karena niatnya bukan karena Allah taala. Antum harus berhati-hati, jangan kita nanti mau belajar ke jamiah Islamiyah. Yang di sana kalau di sana kan kalau belajar kan digaji, memang digaji di sana. Antum belajar di jamiah Islamiyah digaji. Paham ya? Ada uang bulanannya. Paham ya? Dapat kitab juga. Kalau antum niatnya karena gajinya itu, fulus, sudah nggak lurus niatnya sudah. Paham ya? Nah, kalau di sana nanti kan dapat gelar Ustaz, paling minim LC. nggak perlu LC wala MSc. Paham ya? Yang kita butuhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, DKK dan kawan-kawan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum maksudnya kawan-kawan sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. nggak perlu kita MSc, LC. Karena titel gelar itu nanti di hadapan Allah Taala tidak ada manfaatnya yang ada adalah ketakwaan barometer kita semua adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini, hati-hati ini ya. Barang siapa yang meniatkan mempelajari ilmu syar'i adalah sedikit dari dunia, faqad arrada nafsahu lil uqubah. Sungguh dia telah menyerahkan, menyodorkan dirinya untuk hukuman, mendapatkan iqab hukuman. Fa fil hadis 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sungguh telah datang dalam hadis dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah." Apa ini? Naam, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan 'aradan min ad-dunya lam yajid. Apa itu? Penyantum apa penyantum? Lam yajid apa itu? Eh? Ain atau ghain itu? Nah, nanti kita cek lagi bacaannya bagaimana. Kalau tidak salah itu lam yajid nam urfal jannah yaumil qiyamah. Maksudnya itu maknanya adalah nam tidak mendapatkan bau surga. Paham ya? Cuma nanti lafadznya itu cara bacanya bagaimana kita lihat nanti karena terkadang seperti ini butuh nam pengecekan ulang ya. Nah, artinya man ta'allama ilman Barang siapa yang belajar ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, ilmu yang na barakallahu fikum yang tidaklah diharapkan padanya kecuali wajah Allah, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya illa liyusiba bihi aradun dunya kecuali agar mendapatkan sedikit daripada dunia, tujuan dan lain ini. Jadi dia na barakallahu fikum Mempelajari ilmu itu sebabnya bukan karena mengharapkan wajah Allah. Paham ya? Sebabnya bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempelajarinya illa liyusiba kecuali agar mendapatkan aradun minad dunya. Bacanya aradun ini ya, bukan ardun, bukan irdun. Kalau ardun itu luas. Nah, kalau irdun apa? Kehormatan. Kalau aradun syai'un qalil, sedikit, sesuatu yang sedikit. Lam yajid saya dia tidak akan mendapatkan bau surga di hari kiamat. Lah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Yakni rihaha ya kan maknanya ini. Makna nah urf ini adalah apa? rihaha. Tapi bacanya wala alam urf. Kalau urf berarti maknanya lain lagi. Tapi kalau kalau misalkan iraf nanti kita lihat lagi karena ini namanya sinonim. Ya, persamaan kata. Namanya lah sinonim persamaan kata. Allah musta'an. Nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Jadi Naam, jadi maknanya dari rihaha, maksudnya tidak akan mendapatkan bau surga. Rawahu Ahmad, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Ahsan, barakallahu fikum. <laughs> Allahu Akbar. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Sulaiman ibn al Sulaiman ibn al As-Sijistani rahimahullah. Al-Imam Ibnu Majah siapa namanya? Abu Abu eh? Abu Abdullah Abu Abdullah <laughs> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak usah panjang-panjang habis itu aja, penting dihafal. Nah, Imam Ahmad siapa nama kunyahnya? Ahmad bin Ali. Imam Ahmad siapa namanya? Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Oh ya, Hambal itu berarti apanya? Agaknya enam. Kita ambil dikit lagi ya. Waruya anhu qal dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Rasulullah menyatakan man talabal ilma liyujari liyujariya bihil ulama aw liyumari bihi sufaha aw yasrif nam aw yasifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar rawahu Tirmizi barang siapa yang mencari ilmu dalam rangka tujuannya untuk apa menyaingi para ulama atau menjadi ulama paham ya atau untuk apa? Na'am barakallahu fikum mendebat para sufaha orang bodoh. Jadi tujuannya bukan tujuannya lain gitu tujuannya. Nah, atau menjatuhkan ulama dan yujari itu bisa dikatakan mengejar, menyaingi atau istilahnya untuk namanya untuk menjatuhkan gitu lah intinya tidak bagus tujuannya. Nah, kemudian atau tujuan mendebat orang-orang bodoh atau tujuannya untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, niscaya Allah Taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Ruwahu Tirmizi, Al Imam Tirmizi Nam siapa namanya? Eh, Abu Isa Muhammad bin Isa karena antum duduk situ kena juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi syahidnya hadis ini barakallahu fikum habibakumullah. Naam, hadis yang sangat mulia dan bagus mengenai ansaman orang yang mencari ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan antum niatnya untuk menyaingi ustadznya, untuk menandingi ustadznya, menjatuhkan ustadznya. Jangan pula niatnya untuk biar menjadi orang yang pandai debat, keliru juga. Tapi niatnya apa tadi? Aku sayang menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain wajah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.